kepada Allah Azza wa Jalla lalu kita sholat dua rakaat, maka ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala ke ajril haji wal umrah. Sama seperti pahala haji dan berumrah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, satu faedah untuk memulai tausiah kita pagi ini adalah saya bacakan dua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dari Abdurrahman bin Ghann dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Nabi alaihi salatu wasallam bersabda Man qala qabla an sarif Barang siapa yang mengucapkan sebelum dia bubar wa yuthni rijlaihi minas salah dan sebelum dia merubah posisi duduk tasyahudnya jadi diucapkan sebelum dia merubah posisi duduk tasyahudnya, selesai salam.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 Satu kali diucapkan, Allah catat baginya sepuluh kebaikan. Berarti kalau sepuluh kali, ya sepuluh kali sepuluh ya sudah seratus. Wa maha anhu ashru sayyat. Dan Allah hapus darinya sepuluh keburukan. Berarti 100 dosa terhapus. Wa rufi'alahu Ashru darajat. Allah Subhanahu wa taala angkat tingkatan surganya 10 tingkat. Berarti 100 tingkat dia naik lagi. Wala wa kanat hirzan min kulli makruh. Dan ini akan menjaganya dari segala bahaya. dijaga dari segala bahaya. Wahirzan minasyaitonir rajim dan akan dijaga dari syaitan yang terkutuk. Walam yahillu li dzambin an yudrikahu illa syirk. Dan seluruh dosa tidak akan bisa menghinggapinya kecuali syirik. Ini menunjukkan bahaya yang bahayanya yang namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. dan tidak halal dan tidak bisa seluruh dosa menghinggapinya kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana min afdhalin nasi amala dan dia adalah orang yang paling mulia amalannya hari itu. Dia adalah orang yang paling afdal amal ibadahnya hari itu illa rajulan yafdhuluhu aw yaqulu afdhala mimma qala kecuali ada yang lebih dari itu mengucapkannya ya atau mengucapkan kata-kata lebih mulia dari apa yang dia ucapkan hadis ini sahih atau hasan li ghairi diriwayat oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala dengan panjang lebar dibawakan dalam silsilah sahihah dan dijawab akan keraguan-keraguan orang-orang yang melemahkan hadis ini dan derajat hadis ini adalah hasan li ghairihi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya bisa dilihat dalam silsilah sahihah nomor 114 demikian juga dan nomor 2563 maka begitu antum salam, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah Allahumma antas salam, wa minkas salam Tabarak ta'adhal jalalil ikram Di sini baru mulai لا إله إلا له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير begitu sampai 10 baru antum merubah posisi duduk Jelas insyaallah. Hadis yang kedua. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala dubura salatil ghadat" Barang siapa yang mengucapkan setiap selesai salat subuh, ini khusus subuh ini. Kalau yang tadi yang 10 itu bisa subuh, bisa maghrib. Maghrib dan subuh. Kalau ini khusus subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Beda sedikit saja. Jadi kalau tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau subuh secara khusus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 marrah 100 kali tapi ini qabla an yathniya rijlaihi sebelum dia merubah posisi duduk tasyah tasyahudnya. ini dicoba lama di para jamaah. Maka cocok ganjarannya besar. Apa kata Nabi alaihi wasallam? Karena yawma idzin min afdali ahli al-ardi amala. Dia hari itu adalah penduduk bumi yang paling mulia amalannya. Dia adalah hari itu penduduk bumi yang paling mulia dan paling afdal amalannya. Illa man illa man qala mithla ma qala aw zada ala ma qala. Kecuali ada yang semisal dengan dia baru sama dia atau lebih dari dia maka baru mampu menyainginya dan menandinginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah dengan sanad yang bagus dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam silsilah sahihah nomor 2664. Ini dia sebagai faedah bagi kita pada pagi ini sebagai mukadimah saja. Adapun yang ingin kita sampaikan adalah ada beberapa poin yang sangat penting insyaallah azza wa jalla bagi kita semua yaitu kita akan berbicara tentang thamaratul infaq fi sabilillah apa buah dari berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala membelanjakan harta kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan ingat Nabi alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya empat perkara dulu. Yang pertama, an syababihi fima afnah Waktu mudanya di mana dia habiskan? Maka pemuda akan ditanya, orang tua pun akan ditanya. Yang kedua, wa an umrihi fima ablahu. Umurnya di mana dia manfaatkan, di mana dia habiskan, di mana dia ya peruntukkan dia. Maka setiap detik dari waktu kita ini ada pertanyaannya para hadirin rahmat Allah azza wajalla. Kemudian yang ketiga wa an ilmihi fima amil, ilmunya bagaimana praktiknya? Ilmu kita bagaimana praktiknya? Kemudian yang terakhir wa an malihi min aina tasabahu wa ma anfaqah harta kita dari mana kita dapatkan dia dan kemana kita salurkan dia. Empat pertanyaan ini setelah selesai ditanya barulah kita bisa bergerak dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Samaratul infaq, buah dari berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Disebut dari baik-baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Quran dalam surat Al-Baqarah setelah beberapa ayat dari ayatul kursi Allah Subhanahu wa taala sebutkan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu dha'ifu liman yasha Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala kemasali habbah seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabil yang menumbuhkan tujuh tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada setiap tangkai itu seratus biji. Bagi tujuh kali seratus tujuh tujuh ratus Ini pembuktian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, al-hasanatu bi ashri amsalha ila 700 dhif. Satu kebaikan ya, satu kebaikan bi'ashri amsalihah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 100. Ya, satu menjadi 10. Kemudian ila sab'imi'ati sampai 700 kali lipat. Maka ayat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sejalan. Dan inilah dia ahlu sunnah wal jamaah dan metode para salafus saleh dalam menafsirkan Al-Quran Sebaik-baik menafsirkan Al-Quran adalah Quran dengan Quran, kemudian Quran dengan Sunnah, kemudian Quran dengan akwal sahabat, kemudian Quran dengan akwal tabi'in, kemudian Quran ditafsirkan dengan al-lughah al bahasa Arab. Maka makna ayat sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang kita ketahui dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan as-sadaqatu tudfi'u al-khati'ah sedekah itu akan menghapus dan mematikan kesalahan-kesalahan kita kama yudfi'ul ma'un nara sebagaimana air akan memadamkan api dan hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam As-Sahihain La yatasaddaqu ahadun tetapi ingat ketika kita berinfak ini harus infaknya dari yang halal. Jangan berinfak dari yang haram. Tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut tentang Allah Inna Allah Taala Taibul la yaqbalu illa tayyiba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Maka dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, la yatasaddaqu ahadun bi tamratin min kasbin tayyib. Tidaklah seorang berinfak min kasbin tayyib dari harta yang halal. illa akhadhaha Allah biyaminih melainkan Allah azza jalla akan terima dia dengan tangan kanannya tangan yang layak dengan kebesarannya tangan tangan yang tidak serupa dengan tangan makhluknya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir ketika kita berimpak hatta ukurannya satu biji kurma tidaklah seorang berimpak dengan sebiji kurma dari harta yang halal usaha yang halal maka Allah Subhanahu wa taala akan terima dia dengan tangan kanannya. Fayurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu. Lalu Allah akan kembang biakkan dia sebagaimana seorang membesarkan anak-anak kambingnya. Hatta takuna mithlal jabal au a'zam. Sampai yang ukurannya satu biji kurma ini menjadi gunung atau bahkan lebih besar dari gunung dikembangbiakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantasan Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an, "Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat." Allah Subhanahu wa taala menghancurkan riba dan mengembang biakan sadaqah. Sedekah. Wa min afdalis sadaqah. Sadaqah yang paling afdal mana saja? Yang pertama, binaul masjid, Membangun masjid. Ini disebut oleh Allah SWT dalam surat taubah pada ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Sesungguhnya yang akan meramaikan masjid-masjid Allah Azza wa Jalla dengan ibadah, salat dan semisalnya man amana billah yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman yang mampu meramaikan masjid Allah. Maka lihat dakwah Islam, dakwah sunnah, dakwah tauhid. Ketika Nabi alaihi wasallam di Mekah selama 13 tahun, 10 tahun secara khusus apa? Pembenahan akidah. Belum diwajibkan sholat Ketika Nabi alaihissalatu wassalam telah 10 tahun berjalan menyampaikan tauhid barulah datang perintah salat dan Nabi SAW dipanggil oleh Allah sehingga naik untuk Isra dan Mi'raj. Baru turun perintah salat. Maka cara yang terbijak untuk mengajak umat ini untuk memenuhi masjid Allah Subhanahu wa taala adalah benarkan akidah mereka baru mereka akan tahu kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak demikian sulit. Ajak mereka sholat, tapi tidak dibimbing bagaimana akidah yang benar. Tidak dibimbing bagaimana sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat kita ada mungkin ia dia segan untuk tidak naik. Tetapi ketika tidak ada sudah tidak ada ikatan. Maka di sini Allah Azza wa Jalla sebutkan innama ya'muru masajid Allah sesungguhnya yang akan meramaikan masjid Allah Subhanahu man amana billah orang yang beriman yang beriman siapa yang bertauhid kepada Allah tabaraka wa taala maka lihat masjidnya Ahlus Sunnah selalu ramai ya dia sepi ya karena memang jumlahnya seperti itu wa atas wa aqama salat dan orang-orang yang mendirikan salat. Man amana billah wal yawmil akhir beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, mendirikan salat, menunaikan zakat, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam katakan, "Man bana lillahi masjidan" Qala Bukair hasibtu annahu qala yabtaghi bihi wa Allah man bana lillahi masjidan yabtaghi wa man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah siapa yang membangun masjid dan ketika dia membangun masjid niatnya dalam hatinya wajh Allah mencari wajah Allah cari muka Allah ini kalau di dunia para jamaah kalau kita kerja kadang-kadang sebagian orang cari muka bos Nah, sekarang kalau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla yang tertinggi itu apa? Cari wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an di antaranya di dalam surat Qaf Allah berfirman وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد Ketika surga didekatkan bagi orang-orang bertakwa. Lalu dikatakan, "Hadza ma tu'adun." Ini yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kalian. Likulli awwab bagi setiap orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafir menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah Subhanahu wa taala tidak didekati. Man khasyyar rahman bil ghaib. Takut kepada Allah Azza wa Jalla ketika sepi. Karena kebanyakan orang takut kepada Allah kalau orang ramai. Man khasyyar rahman bil ghaib wa jaa bi qalbin munib dan datang dengan hati yang taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Udkhuluha bisalam. Silahkan masuk dengan penuh kesejahteraan. Zalika yaumul khulud itulah hari kekekalan. Lahum ma yasha'una fiha. Di dalamnya ambil apa sesukanya kalian. Apa sesuka mereka. Nikmati apa sesuka mereka. Waladaina mazid dan kami punya tambahan. Al mazid di sini apa? An nadharu ila wajhillah, memandang wajah Allah tabaraka wa taala. Wujuhu yawmaidhin nadhurah. Dalam surat Al-Qiyamah, wajah mereka para penduduk surga hari itu berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhurah, karena mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Man bana lil man bana masjid yabtaghi bihi wajah Allah. Barang siapa membangun masjid mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Subhanahu wa taala bangunkan dia rumah di dalam surga. Al Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan seluruh hadis atau penjelasan yang menjelaskan baitan fil jannah, rumah di dalam surga, maknahu qasra, artinya adalah istana. Kalau disebut bait maka maknanya adalah is istana. Kalau diartikan secara lapnya yang namanya bait itu ya rumah. Tetapi ingat, dunia tidak akan sama dengan akhir akhirat. Kemudian yang kedua, binaul madaris islamiyah, membangun sekolah-sekolah Islam. Ini penyaluran infak kita, wa kafalatud du'a, membantu para dai untuk menebarkan dakwah tauhid, wal mudarrisin, para guru, wal imam dan imam-imam. Ini tempat penyaluran infak kita jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat al Mujadilah ayat yang ke-11 yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang berilmu di atas keumuman orang-orang beriman beberapa tingkatan surga jadi orang beriman yang berilmu tingkatan surganya jauh lebih tinggi dari orang beriman yang tidak berilmu maka oleh karena itu inilah dia pentingnya kita talabul ilmu syar'i, menuntut ilmu syar'i dan tentu juga membutuhkan tempat untuk belajar. Sehingga apa? Disebut dalam kaidah al-ghayatu al-wasailu laha ahkamul ghayah, laha ahkamul ghayah. Yang namanya al-wasail sarana laha ahkamul ghayah dia mendapatkan hukum tujuan. Tujuan kita membangun sekolah itu adalah untuk mendidik generasi kita dengan akidah yang benar, dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nah, ini sarananya, sarana mendidik ini atau sampai kepada tauhid dan sampai kepada sunnah adalah kewajiban. Maka sarana untuk sampai ke sana itu juga hukumnya wajib. Kemudian juga Nabi eh, Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-52, وَجَاهِدُهُمْ bihi جِهَادًا كَبِيرًا Dan ini termasuk jihad fi sabilillah. وَجَاهِدُهُمْ bihi جِهَادًا كَبِيرًا Perangilah mereka dengan peperangan yang besar. Jihadan kabira disebut dalam tafsir artinya dalam Al-Qur'an. Maka ketika diajarkan di sana kitab Allah Azza wa Jalla, maka di sini ada jihad yang besar. Ini dia penyaluran infak kita agar benar. Kemudian yang yang ketiga yaitu adalah al-awqaf al-islamiyah, wakaf. Dan wakaf ini termasuk sedekah jariyah yang kejarannya pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min thalath." Ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali dari tiga. Al-Imam Nawawi menjelaskan terputus amalannya kecuali dari tiga maknahu ay tajaddudus sawab. Pembaharuan pahala. Ingat kalau kita masih hidup, Sholat subuh dapat pahala baru. Nanti zohor pahalanya apa? Baru lagi. Asar pahalanya baru. Seperti itu. Kalau sudah mati selesai, Tidak ada yang baru. Tapi kalau yang tiga ini terus dia akan baru terus. Hatta kita mati. Pertama, sodakatun jariah. Sodakah jariah. Di antaranya wakaf ini. Yang kedua, ilmu yang tafa'ubihi Ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladun salih yad'u lahu anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Perhatikan di sini waladun salih, Anak yang saleh tidak dikatakan sembarang anak. Kenapa? Hanya anak yang soleh yang mampu mendoakan orang tuanya. Kalau anak yang tidak soleh, paling disuruh orang yang doakan orang tuanya. Dia sendiri bagaimana? Untuk mencetak generasi tersebut, kita butuh tempat. Kita butuh sarana, kita butuh para doa, kita butuh para mudarrisin. Maka inilah jalan terbaik di zaman ini para ikhwan untuk kita bisa mewujudkan cita-cita Islam dan kita bisa melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah juga dari hadis tadi yang diriwayatkan oleh Muslim itu bahwasanya tidak ada yang mampu untuk menyatukan ketiganya Kecuali hanya satu orang para ikhwan. Dia bisa bersedekah jariah. Dia bisa, dia punya ilmu yang bermanfaat. Kemudian dia juga menjadi memiliki anak yang soleh, yaitu hanya orang berilmu. Kenapa dikatakan orang hanya orang berilmu yang bisa menyatukan yang tiga ini? Karena orang berilmu itu dia menyampaikan ilmu itu ini sedekah. Kemudian Orang yang belajar itu anak-anaknya. Ya. Yang belajar ini adalah anak anak-anaknya. Kemudian otomatis ilmu yang hak ini adalah ilmu yuntafa'u bihi. Hanya orang berilmu yang bisa menggabungkan ketiganya ini. Ya, orang berilmu nggak bisa menggabungkan. Orang hanya punya harta mampu berimpak belum tentu punya ilmu. Orang hanya ya, dia punya anak yang saleh tetapi belum tentu bisa berinfak. Tapi ketika orang berilmu, tiga-tiganya bisa didapatkan. Dia bisa bersadaqah dengan apa? Sampaikan ilmu. Kemudian ilmu disampaikan ilmu hak, ilmu tauhid, ilmu sunnah, ilmu yang bihi. Kemudian apa? Orang-orang yang belajar dari dia, dia adalah anak-anaknya. Maka lihat Imam Ahmad rahimahullah taala, setiap salatnya dia selalu mendoakan gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Demikian para ikhwan rahmatullah azza beberapa tausiah bagi kita pada kesempatan pagi ini. Jangan lupa ya wirid ya, adhkar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi selesai maghrib dan selesai subuh. Orang tidak mampu 100 subuh itu cukup 10 saja Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Yang tidak bisa digapai semuanya, jangan sampai ketinggalan semua semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan ada pertanyaan. Nah. Nah. Dulu pada waktu belum kenal sunnah, anak yuhyi, ada yuhyi Ustaz. Setelah mengenal sunnah, setelah anak tinggalkan. Yang sohkan atau yang paling rendah di antara itu yang mana Uh, sudah saya bacakan tadi riwayatnya Sahih yuhyi wa yumit Yuhyi wa yumit Wa huwa ala kulli syai'in qadir Tapi ini azkar khusus subuh dan maghrib Ya khusus subuh dan maghrib. Adapun ketika menyempurnakan zikir yang 100 la ilaha ya eh, subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir tidak ada yuhyi wa yumitnya. Adapun ini yang 10 ini sebelum bergeser dari posisi tasyahud ini ada yuhyi wa yumitnya. Hadza wallahu taala ala wa ala. Nah. Silakan ada lagi. Ya. Eh, bagaimana dengan kita menjadi imam? Ya, apabila Tapi nah, ya, bagaimana dengan menjadi imam? Tidak menjadi masalah, dipersingkat, artinya dipercepat. Adapun makmum yang mau ber bergeser, dia silahkan bergeser setelah sampai pada zikir ya tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bergeser sudah. Hadza huwa wallahu taala ala wa ala. Silakan ada lagi. Ya, kalau nggak ada antum yang nyerah, saya juga nyerah kalau begitu.